Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar tentang hukum idgham. Ada dua hal. Yang pertama, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya Kemudian yang kedua, jenis idom dari kesempurnaannya atau tidak sempurnanya idom tersebut. Kita pada kesempatan ini akan membahas jenis yang pertama, jenis idom dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya. idom artinya memasukkan huruf ke huruf berikutnya. Jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat ada tiga. Yang pertama, idgham mutamatsilain, yang kedua idgham mutajanisain, dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Yang pertama idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain ini adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Jadi huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua dibaca tanpa gunnah kecuali pada dua huruf mim bertemu mim nun bertemu nun contoh idgham mutamatsilain di halaman ke 52 tak bertemu tak fama robihat tijaratuhum fama robihat tijaratuhum jadi ini namanya idgham mutamatsilain. Contoh yang lain di baris yang ke lima ya ada kalimat qalu amanna wa qad dakhalu wa qad Dal ketemu dal. Ya, dibaca dengan diidghamkan. Jadi tidak ada qalqal di sini. Tidak dibaca wa qad tapi langsung wa qad dakhalu. Wa qad Ini idgham yang pertama, yang idgham mutamatsilain. Yang kedua adalah idgham mutajanisain Idgham mutajanisain artinya pertemuan dua huruf makhrajnya sama tapi beda sifatnya. Dalam idgham mutajanisain ada delapan huruf ya yakni ba dan mim kemudian to dal dan ta kemudian za zal dan sa ya ba ketemu mim kemudian yang kedua to dal dan ta ini ketemu antara satu dengan yang lainnya begitu juga dengan yang ketiga lo zal dan sa contohnya sebagaimana di halaman yang ke-53 dal ketemu ta hasot tum tidak dibaca hasod tum tapi dibaca dengan huruf ta karena dal masuk ke huruf ta hasot tum ya berikutnya adalah idgham mutaqaribain idgham mutaqaribain adalah pertemuan dari dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya atau kedua-duanya ya jadi pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya atau kedua-duanya dan ada pada kof bertemu dengan kaf lam bertemu dengan ra Contoh bal Allahu ilaih. Tidak dibaca bal rafa'ahullahu Allah tapi bal Allahu ilaih. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.